Pada pertemuan terlewat kita sudah sebutkan dua usul atau dua pokok yang beliau sebutkan di dalam buku ini yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ma'rifatullah demikian juga ma'rifatul dinil, dinil Islam bil adillah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tiga landasan atau tiga pokok ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di alam kubur. Dan insyaallah kita akan bahas al-usul asalis pokok yang ketiga yaitu ma'rifati nabiyina Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah lewat pembahasan dua tiga perkara ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Barak bin Azib radhiallahu anhu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mufid di Syekh Musnad dengan sanad yang sahih bahwa nanti seseorang ketika di alam kubur akan ditanya oleh malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala Datang malakan faak adahu. Datang kepada dia ya kepada mayat mayat tersebut ketika dia sudah dikuburkan setelah tawal anhu ashabuhu sahabat-sahabatnya pergi meninggalkan dia maka datang kepadanya itu malaikat faqadahu mendudukkan dia Fasalahu dan keduanya kedua malaikat tersebut akan bertanya kepadanya Man rabbuk wa ma dinuk wa man Siapa Rabbmu dan apa agamamu dan siapa nabi Amal mukmin fayaqul, adapun orang yang beriman akan mengatakan Rabb yang Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mau mempelajari usul yang pertama, pokok yang pertama dalam buku ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman dia akan mampu menjawab pertanyaan tersebut. Man rabbuk siapa rabbmu? Karena dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mampu menjawabnya. Rabb yang Allah. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wadi ini dia akan mengatakan agamaku adalah dini al-Islam, Agama adalah Islam. Dia mengetahui agama ini. Bahkan mengetahui dengan dalil-dalilnya. Dan telah lewat bahwa agama Islam ini tiga martabat, tiga tingkatan. Yang pertama adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Setiap dari martabat ini mempunyai rukun. Rukun Islam ada lima, kemudian rukun iman ada enam, kemudian rukun ihsan satu. Anta budaulah ke anak tarahu fa takun tarahu fa inu yaraka. Sudah kita sebutkan dan tersebut. Kemudian orang ini akan mengatakan juga, orang ini akan bisa menjawab karena dia sudah mempelajari, dia sudah mengetahui, dia telah mengamalkan. Dia akan mengatakan Nabi Muhammad Muhammadun dan ku adalah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita mempelajari tiga perkara ini. Dan insya Allah kita berharap bisa menjawab pertanyaan tersebut yang ditanyakan oleh dua malaikat. Muhammad murtab, sungguh dalam hadis juga hadis Barok bin Nasib itu. Ada pun orang yang ragu-ragu, awi al munafik atau orang yang munafik, Apalagi orang yang dia itu kafir, tidak muslim, tidak akan mampu menjawab. Adapun orang yang ragu-ragu demikian juga munafik, fayakul dia akan mengatakan ha ha. Bila lafaz demikian dia mengatakan ha ha. Ladri aku aku enggak tidak aku tidak tahu. Ladri. Aku enggak tahu. Aku tidak tahu. Ya. Dia tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Sami itu nas yaquluna syai'an fakultuhu. Aku mendengar manusia mengatakan ya sesuatu. Mereka mengatakan sesuatu. suatu. tuh maka aku, aku pun mengatakannya di dunia. Sehingga ketika di alam kubur dia tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut. <clears throat> Dan kesempatan ini insya Allah kita akan meneruskan pembahasan dari usul asal asal dan kita akan masuk di al asrul asalis pokok yang ketiga. Usul yang ketiga yaitu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-madala al-asru salis usul ataupun pokok ataupun pondasi yang ketiga ma'rifatu nabikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kalian yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammad Ibn Abdillah, Beliau adalah Muhammad bin Abdillah Bin Abdul Muttalib anaknya Abdul Muthalib Ibnu Hashim bin Hashim wa Hashim bin Quraisy dan Hashim dari Quraisy. Wa Quraisy min Arab dan Quraisy ini dari Arab. Wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim. Dan Arab ini dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Al Khalil, Nabi Ibrahim yang itu adalah Al Khalil kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari hamba-hambanya dua kekasihnya yaitu Nabi Muhammad demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Muhammad adalah pimpinannya para rasul, para nabi. Alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Atas beliau, niat atas Nabi Ibrahim, demikian juga atas Nabi kita Muhammad SAW sebagus-bagusnya Salawat demikian juga salam. ya demikian semua oleh beliau ringkas. Yang ini tidak kita hafal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya demikian. Adapun cara lebih lengkap disebutkan oleh para ulama dan insya Allah kita akan membahas permasalahan ini tentang Nabi kita Muhammad SAW di buku yang ditulis oleh Alimah Ibn Kathir yang sudah kita bahas juga pembahasannya di buku beliau Al-Fusul di Sirati Rasul pasal-pasal di sirah atau perjalanan hidup Rasulullah SAW ditulis oleh Imam Abdul Fida Ibn Kathir Ta'ala Ismail bin Umar bin Kathir rahmatullah. Beliau sebutkan, ya kita akan membahas panjang lebar sedikit insya Allah tentang nasab Nabi, ya nasab ini keturunan-keturunan bapak bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sampai ke atas kakeknya terus ya sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Demikian juga nanti tentang kelahiran beliau, demikian juga Siapa yang mengasuh beliau demikian juga bagaimana masa kecil beliau Rasulullah Wasallam. dengan ringkas tidak panjang lebar karena permasalahan ini ada buku yang khusus membahasnya. Subhanallah Ibnu Rumah Taala bahwa Nabi kita Muhammad Wasallam mempunyai beberapa nama Muhammad demikian juga Ahmad ya sebagaimana dalam hadis Nabi Wasallam. Adapun Ahmad Allah sebutkan dalam Al-Quran ya di surat Sof إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه Ahmad dan sebagai pemberi kabar gembira dengan seorang nabi ya setelah Nabi Isa alaihissalam ismuhu Ahmad namanya adalah Ahmad Ahmad itu Muhammad ya yakni Nabi Muhammad itu nama lainnya juga Ahmad Jangan sampai kita tertipu dengan ucapan orang-orang sesat seperti pengikut Mirza Ghulam Ahmad. Ya, mengatakan sebagai nabi. Kafir demikian juga pengikut-pengikutnya. Ya, dengan alasan bahwa di sini yang dimaksud adalah Ahmad bukan Muhammad. Padahal nama Muhammad itu ya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Ahmad juga. Demikian juga mereka mengartikan wa khataman nabiyyin khatam di sini diartikan dengan cincin padahal jelas khotam itu artinya adalah penutup ya khotim sebagaimana lafaz husnul khotimah yakni akhir dari kematian dia dalam keadaan baik tapi diartikan khotam di sini dengan apa dengan cincin ini adalah batin Nabi Muhammad itu adalah Ahmad juga sebagaimana tadi dalam surat Sof tadi ismu Ahmad namanya adalah Ahmad ini Nabi Muhammad demikian juga Nabi namanya juga Mahi Mahya ini yumhi bihil kufur. Nabi Muhammad SAW menghapuskan kekafiran-kafiran. Demikian juga hasir Yuh syarunas yang dikumpulkan manusia di sekitar Nabi SAW nanti di padang mahsyar. Demikian juga akib. ini mana akib ala dilesa badau Nabi. Tidak ada setelah Nabi SAW. Ya Nabi. Nah, itu demikian. Sebutkan di dalam hadis Nabi SAW tentang nama-nama ini sebagaimana Sunan Imam Bukhari nomor 3532 dari hadis Zubair bin Mut'im Qadranu bahwa Nabi SAW Nabi SAW mengatakan wa anal hasyir alladhi yuhsyarun nas ala akibi ya, itu jadi dikumpulkan nanti manusia di sisi Nabi saw. alaihi wasallam Ya demikian. Jadi Nabi Muhammad itu ya Ahmad kemudian juga Al-Mahi demikian juga Al-Hashim. Ya demikian. Kemudian disebutkan beliau ini adalah bin Abdullah. Anaknya Abdullah. Dan Nabi SAW tidak punya saudara. Kenapa? Karena beliau anak yang pertama. Dan orang tuanya ini, bapaknya meninggal ketika beliau masih di dalam kandungan. Ya demikian surga. Dan bapaknya ini Abdullah mempunyai beberapa saudara. Ya bisa ditulis di antara saudara Nabi Sallallahu Nah ini di antara saudara dari bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara dari Abdullah ini ada yang namanya Haris. Demikian juga Zubair, demikian juga Hamzah. Namun Hamzah ini adalah seorang sahabat juga. Wan beliau Hamzah ini. Wal Abbas juga paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaranya Abdullah. Kunyahnya Abdul Fadl. Ini juga muslim. Jadi yang jelas yang muslim adalah Hamzah demikian juga Abbas. Juga umpamanya adalah Abu Talib. Namanya Abu Manaf. Mati dalam badan kafir. Juga di antara beliau yaitu Abu Lahab. Yang turun ayat itu tabbat yada Abi nabi-nabi watabu. Ini. Ini paman Nabi Abu Talib demikian juga Abu Lahab. Keduanya kafir. <clears throat> Nabi yang muslim adalah Hamzah, demikian juga Abbas. Ini semua adalah saudaranya Abdullah, bapak Nabi Alaihi Wasallam. Di samping juga di situ ada saudara perempuan dari Abdullah bapaknya Nabi Alaihi Wasallam juga. Ya, seperti Sofia, kemudian juga Atika demikian juga Umaymah, dan demikian juga Ummu Hakim, ini semua adalah apa? Saudaranya Abdullah bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abdullah ini tadi bapaknya Nabi itu mempunyai bapak, berarti kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Abdul Muthalib. Kakek Nabi ini namanya Abdul Muthalib. Namanya Abdul Muthalib ini, nama aslinya itu adalah Saibatul Hamdi. Itu namanya Saibatul Hamdi. Dan dia tidak punya saudara. Paham? Jadi Abdullah tadi mama, ya ini bapak Nabi punya saudara yang banyak, ya. Anak-anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tidak punya saudara, tidak punya saudara laki-laki, tidak punya saudara perempuan. Abdul Muthalib ini adalah anaknya siapa? Hashim. Berarti bapak dari kakaknya Nabi SAW, Hashim ini. Namanya Amr disebutkan. Dia punya saudara yang banyak. Yang mempunyai beberapa saudara ya. Di antaranya adalah Al Muthalib. Nah ini Muthalib. Jadi setelah Nabi mengatakan dalam hadis Zubair bin Mut'im dan dalam hadis Imam Bukhari, ya, Nabi SAW pernah mengatakan, nama Banu Mutalib wa Banu Hashim syai'un wahid." Sesungguhnya anak keturunan Mutalib dan anak keturunan Hashim itu suatu yang satu, tidak menerima sedekah. Paham? Jadi demikian. Jadi Hashim dia punya saudara laki-laki namanya Mutalib. Hashim dan Mutalib ini anak keturunannya tidak boleh mengambil sedekah. Al-Nabi menyebutkan min ausafinas dari kota manusia ya dari harta yang ada syubhat atau semisalnya. ini ini kotoran demikian. Kemudian disebutkan <clears throat> Mungkin saudara yang lain juga Abdul Sam sebagian juga Naufal. Hasim ini ya, yang tadi bapaknya berarti bapaknya dari kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mempunyai ya orang tua namanya Abdul Manaf. Dia mempunyai orang tua lagi, mempunyai bapak Qusay. Ya, kemudian mempunyai orang tua lagi Kilab, mempunyai orang tua lagi Murrah. Kemudian bin Ka'ab mempunyai anak-anak ya. Bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadir. Nadir inilah ya yang dinamakan Quraisy. Paham? Ya, jadi Quraisy itu adalah Nadir. Ini bin Kinana. Sebutkan dalam hadis yang sahih yang ini menjadi pemutus di perselisihan para ulama, Quraisy itu siapa? Anda sebutkan dalam Usul Salsan di sini sebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib tadi kita sebutkan secara lengkap bahkan bin Hasim ya kemudian Hasim bin Quraisy Hasim ini dari Quraisy Kores ini, ya kores itu adalah nazar. Ya bisa ditulis dalilnya adalah hadis As'as bin Qais radhiyallahu yang disebutkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu Ketika itu datang ya beliau bersama dengan rombongan dari Kindah tiba di Kindah. Maka katakan alastu minna ya Rasulullah. Bukan apa dari kami ya Rasulullah, ini dari suku yang sama. Kalau Nabi mengatakan lah, tidak. nu banu nadir. Kami adalah banu nadir. Kami adalah keturunan nadir. Nadir inilah Quraisy. Ya, sehingga Ibnu perlu belum mengatakan bahwa jema'i Quraisy wan nadir bikinana wa alaihi asal ulama al-muhaqqiqin. Ya. Bahkan Quraisy itu adalah nadir bin Inilah pendapat kebanyakan para ulama dari ahli peneliti. Ya, itu. Jadi kalau disebutkan Quraisy, Quraisy itu adalah nadir. Nadir bin Kinana. Yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu. Jadi cukup kita menghafalkan anu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Sudah, empat ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu anak keturunannya dari Quraisy. Quraisy itu adalah nadir. Tidak ada sebutkan di sini kemudian bin Quraisy tidak ada. Bin Nadir. Nadir inilah Quraisy. Nah itu. Kemudian terus sampai terakhir dengan yang sepakat para ulama Adnan. Adnan itu induk dari ya orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak kemudian kakeknya terus ketemu ke Adnan. Dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim ya terjadi perselisihan para ulama. Ya demikian. Jadi yang mereka sepakat padanya adalah sampai kepada Adnan. Kemudian di Adnan itu kemudian sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim. Ya itu. <clears throat> kemudian mereka menyebutkan juga adapun orang-orang Yaman, ya orang-orang Yaman maka mereka sukunya adalah Himyar, demikian juga Hadramaut, demikian juga Sabah. Mereka ini dari Kohton dan bukan dari Adnan ya bukan dari Adnan tidak tidak bertemu ini eh, suku-suku kabilah-kabilah yang ada di Yaman itu tidak tidak bertemu dengan Quraisy tidak bertemu dengan Adnan mereka ketemunya di Qahtan ya demikian disebutkan <clears throat> dan faedah kita mempelajari ya dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini oleh para ulama ya kita mempelajari sirah Perjalanan hidup Nabi SAW bahkan membaca buku-buku seperti Syiar Alami Nubala perjalanan hidup alam orang-orang tokoh-tokoh nubala yang terkenal yang punya pengaruh ya ada beberapa ya, di antara faedah seseorang mempelajari sirah Nabi SAW ya, kita sekarang lagi mempelajari di usul yang ketiga mempelajari Ya, siapa Nabi kita Muhammad SAW? Ma'rifatu Nabi Muhammad Sallallahu Muhammad SAW. Mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan yang bisa ditulis faedah mempelajari sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mempelajari perjalanan hidup orang-orang soleh ada dua. Yang pertama adalah sebagai ibroh, Sebagai pelajaran bagi kita semua. Mengambil ibroh, mengambil pelajaran, mengambil suri teladan ketika kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita. Bagaimana Nabi dulu menghadapi ujian. Demikian juga bagaimana orang-orang soleh dulu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ya ingin mengetahui bagaimana yang ditempuh ketika menghadapi permasalahan ini, maka kita bisa mempelajari dari sirah atau perjalanan hidup Nabi SAW demikian juga orang-orang soleh sebelumnya. Jadi sebagai ibrah. Dalilnya adalah surat Yusuf ayat yang ke-111. Allah menyebutkan di akhir surat Yusuf, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Maka hadis saya yuftarah walakin tasdiq alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa huwa rahmatan liqaumin yu'minun. Laqad kana fi sungguh di dalam kisah-kisah mereka para nabi, para rasul, demikian juga, demikian juga orang soleh. ni ulil albab sebagai pelajaran bagi orang yang punya akal, yaitu. Jadi pertama bedanya sebagai ibroh, pelajaran bagi kita semua. Kemudian yang kedua adalah sebagai penguat keimanan kita. Ya, yukawil iman menguatkan keimanan kita. Bagaimanapun keadaan seorang ya imannya dia butuh untuk kemudian mempunyai ya suri dan demikian juga sebagai panutan dia, contoh dia ketika dia melalui kehidupan dia. Karena iman itu naik dan turun. Nah, di antara ada, adalah dengan mempelajari sirah ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalilnya surat Hud ayat ke 120. Ayat yang ke-120 Allah menyebutkan wa qulan naqusu alaika min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fuada wa qulan dan semua naqusu kami kisahkan alaika kepada engkau ya Muhammad ini kepada kepada nabi kita Muhammad kepada kita lagi lebih-lebih lagi butuh wa qulan naqusu alaika min anba'i rusul dari kabar-kabar para rasul ma nusabbitu bihi fuada apa-apa yang mengokohkan dengannya fuada hatimu Muhammad Ya demikian. Ini untuk kemudian menguatkan keimanan kita, untuk mengokohkan hati kita. Ini ini faedah mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga perjalanan hidup orang-orang soleh yang lain. Bagaimana kalau kita melihat ya di situ ada Sulaiman bin Tarhan ketika dia melakukan sholat malam sampai disebutkan ya orang-orang terdahulu itu di antara anak-anak perempuan mereka itu bermain di malam hari karena malu siang hari, di siang hari malu. Kemudian suatu saat ada seorang anak kecil perempuan melihat di rumahnya Sulaiman ini ya ada tiang. Kemudian beberapa saat dia tidak dapati lagi, dia bertanya pada ibunya. Nah dia lihat ketika ya muka marah bulan purnama itu kelihatan ada ada suatu seakan-akan tiang berdiri terus. Kemudian dia, dia tidak dapati lagi. Dia bertanya pada ibunya kemana itu? Kemudian dia mengatakan, oh itu Sulaiman sedang sholat. Ya, karena dia sudah meninggal, sudah tidak ada lagi. Demikian juga disebut seperti ya kisahnya Hasan bin Soleh bin Hay, juga orang soleh. Dia membagi waktu itu malamnya menjadi tiga, dia dan saudara laki-laki dan ibunya. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Kemudian meninggal ibunya, akhirnya dibagi dua. Dia dan saudara laki-lakinya. Kemudian saudaranya meninggal, akhirnya dia yang berdiri surat malam. Ya mulai dari isya sampai subuh. Dan banyak lagi kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. untuk menguatkan ya keimanan kita. Ya demikian juga orang-orang apalagi para nabi demikian juga para rasul. Kemudian berikutnya ya setelah kita sebutkan tadi Nah, sahabat <clears throat> Nabi SAW mereka sepakat para ulama Ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kemudian sampai ke Nadir itulah Quraisy. Ya Nadir bin Kinanah, kemudian Kinanah, kemudian terus sampai ke Adnan. Maka sampai Adnan ini mereka sepakat nama. Kemudian dari Adnan sampai kepada Nabi Ismail jadi perselisihan. Faksar makila arbauna aban. Ya, kebanyakan mereka paling banyaknya mereka mengatakan antara Nabi sampai kepada Ismail itu ada empat orang. Yang paling sedikit mereka mengatakan dari dari Adnan ini yaitu dari kakek-kakeknya Nabi SAW sampai kepada Nabi Ismail itu tujuh, tujuh bapak. Ya itu. Kemudian mereka sepakat Ismail bin Ibrahim. <clears throat> Ismail bin Ibrahim disebutkan oleh Imam Katsir di sini, ya. Kebanyakan para ulama mereka menyebutkan Ismail bin Ibrahim bin siapa? Azhar bin Tarikh bahwa Azhar. Bapaknya Ibrahim namanya Azhar. <clears throat> Allah subhanahu wa taala kisahnya Azar ini. Ya, itu kalau Ibrahim li abihi Azar, atattakhidhu asnaman Aliya. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, Ibrahim itu punya bapak namanya Azar. Dan disebutkan pada hari kiamat nanti akan ditendang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya ini berubah menjadi menjadi seorang seekor anjing karena bapaknya ini kafir demikian disebutkan Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Syaruh sampai seterusnya ya. Kemudian bin Nuh bin Lamik. Kemudian bin Akhnuh bahwa Idris itu Nabi Idris alaihissalam ini menurut pendapat mereka. Ini inilah sebagian mengatakan inilah yang pertama kali dituju sebagai nabi setelah Nabi Adam. Idris ini. Walaupun sebenarnya yang benar walau ini Nabi Nuh yang pertama. Ya itu. Kemudian terus sampai kepada Shish Shish bin Adam. Ya, Nabi Adam alaihissalam. Ini berkaitan dengan nasab. Ya, selesai nasab bahasa kita ini. Adapun ibunya Nabi, ibunya Nabi SAW Aminah. Dan kita meyakini apa yang Nabi sebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, demikian juga hadis yang lain. Bahwa Nabi mengatakan ketika ditanya, "Di mana bapakku?" Nabi mengatakan, "Abi wa Abu kafinah ya bapakku dan bapakmu dalam neraka. Kita, kita bukan berarti kemudian men, menjelekkan Ahlul Bait Nabi SAW tidak, tapi ini adalah hadis Nabi SAW. Sebagian ulama seperti Imam Syuuti menyebutkan hadis, hadis yang doif, hadis bahkan palsu yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu nanti bapaknya Abdullah ini dihidupkan lagi, kemudian beriman. Nah, maka ini, maka ini adalah batil. Mereka orang-orang yang mengatakan Habib dan sebagainya lebih lebihan dalam hal ini. Ya, Bahkan mereka mengatakan yang mengatakan bapaknya Nabi Muhammad adalah kafir berarti tidak memuliakan Ahlul Bait. Bahkan mendoaibkan hadis yang ada di dalam apa Sahih Bukhari. Ya, mengatakan perawinya di antara perawinya itu waham dalam benar ragu-ragu semisal ya, Ini termasuk mentoan atau mencela Sahih Bukhari. Hadisnya sahih, sanad sahih sudah kita e, menyebutkan apa adanya, yaitu. Demikian juga Aminah. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun bagi ibunya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi minta izin untuk menziar kuburannya, Allah mengizinkan. Itu aja sudah. Ya, disebutkan waktu itu ibunya ini e, akan menuju ke Madinah di ya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul ya di masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggal. <clears throat> ini ibunya juga dalam keadaan tidak muslim, tidak muslimah. Ibunya adalah Aminah bintu Wahab. Ibunya Nabi itu Aminah bintu Wahab bin Abdimana Manaf bin Suhair bin Suhrah ya. Bin Abdimana Manaf bin Suhrah bin Kilab bin Murrah. Nah, itu. Hmm. Maka ini ibunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aminah bin binti Wahab, Wahab ini adalah pimpinan dari kaumnya. Selesai di sini nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah di sini cuma Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim ini dari Quraisy. Quraisy tadi kita sebutkan tidak ada lafaz Quraisy. Quraisy itu adalah nadir. Nadir inilah dari Arab ya. Dan Arab ini dari keturunan Nabi Ismail. Kemudian kita sebutkan berikutnya Ya, setelah tadi kita sebutkan manfaat pelajari sirah Nabi, demikian juga pelajaran orang-orang perjalanan hidup orang-orang terdahulu. Berikutnya sebuah Ibnu Katsir di sini bila datu wa ridauhu wa radauhu wa nasyatuhu. Wulida ya Nabi dilahirkan yaumul Isnin. Hari Senin. Ya. Dan yang rajih adalah sintai asyarata minhu. Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Nabi dilahirkan di 12 Rabiul Awal. Ya, itu. Mereka mengatakan tahun gajah, karena waktu itu belum ada penanggalan Islam. Biasanya itu di, disebutkan seseorang itu lahir dengan kejadian yang besar di waktu itu. Umpamanya di sini tahun gajah, 50 tahun sebelum tahun gajah atau satu tahun sebelum tahun gajah. Ya, Nabi SAW beliau lahir tang, tanggal 12 Rabiul Awal. Amul fil di tahun fil gajah. Sebenarnya mengatakan badau kompi khomsina yoman, bukan di waktu itu, bukan di di hari itu juga tidak, tapi 50 <clears throat> hari setelah kejadian penyerangan pasukan bergajah itu Allah sebutkan alam tarokai kaifa Allah bukan biasa bin fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala taran ababil Allah kirimkan kepada pasukan bergajah ini toir burung-burung ababil burung ababil tarmi bi min sijil melemparkan ya hijarah batu-batu min sijil dari neraka sijil dari sijil ya Fajalan kasih makul maka jadilah ya mereka ini pasukan-pasukan ini seperti asf ini suatu yang dimakan oleh binatang ternak itu makul yang dimakan habis dikirimkan kepada mereka ini burung-burung yang bawa batu-batu itu ya demikian jadi Nabi lahir di tahun gajah tahun gajah kenapa karena ada pasukan bergajah menyerang Ka'bah sehingga dijuluki Amrul Fil dan tidak di hari itu tapi 50 hari setelah kejadian itu. Ada yang mengatakan 58 <clears throat> ya kira-kira seperti itu. Ya itu. Disebutkan oleh para ulama, disebutkan di buku Ibnu Katsir juga Bidayah wa Manihaya, jilid yang kedua halaman 214. Waktu itu disebutkan ya ketika pasukan bergajah itu akan menyerang Ka'bah, maka datang orang yang menerjemahkan mendatangi Abdul Muthalib, kami akan menyerang Ka'bah ini. Ya, bagaimana kamu? Apakah kamu punya kekuatan, kekuatan untuk menghadapi kami? Karena waktu itu mereka ingin untuk apa? Untuk membuat tandingan. Dengan cara apa? Menghancurkan Ka'bah. Karena orang-orang itu mendatangi Ka'bah, memuliakan Ka'bah. Melakukan ibadah-ibadah haji tapi penuh penuh dengan kesyirikan. Sehingga orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia ini tidak tidak suka. Mereka ingin memindahkan tempat mereka itu melakukan pertemuan atau tempat tujuan itu ke negeri mereka sehingga ingin menghancurkan Ka'bah. Demikian disebutkan. Maka mereka membawa pasukan bergajah besar-besar yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan peralatan ini dan itu. Kemudian mereka mendatangi Abdul Muthalib. Kami akan menyerang Ka'bah. Dikatakan demikian. Ini Abrohah disebutkan rajanya Raja Abrohah ini. Ya. Maka Abdul Muthalib mengatakan dengan biasa, ini Anak Rabbul Ibil sesungguhnya aku ini pemilik unta-unta ini karena sebagai penggembala unta beliau ini. Kakaknya Nabi Abdul Mutalib punya unta, punya unta-unta ya dia menggembala dia termasuk kepala suku atau pimpinan yang ada di situ. Ya dia mengatakan aku adalah Rabbul Ibil, aku pemiliknya Ibil. Wa inna lil baiti rabban saya menauhu. Dan sungguhnya untuk rumah untuk itu untuk Ka'bah itu Rabban dia mempunyai punya Rob, dia mempunyai pemilik. Rumah itu, Ka'bah itu ada yang punya. Saya menahu, dialah yang akan menghalangi. Jadi kalau bahasa kita, aku sibuk dengan untaku, akulah yang memiliki unta ini. Ada rumah itu, ada yang punya. Yang punya itu yang akan menghalangi kalian. Nah itu. Dan benar hanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menghancurkan mereka. Pemilik Ka'bah itu, pemilik rumah itu, itulah yang menghancurkan pasukan tersebut. <clears throat> ya, jadi Nabi sallallahu beliau ya dilahirkan wulida amal amfil ya di tahun gajah ini. Kemudian disebutkan wa mata abu wa wah hamlun. Bisa ditulis meninggal bapaknya Nabi Abdullah ini Wawah wah hamlun dalam badan Nabi masih di masih di perut ibunya. Ibunya sedang hamil, ibunya meninggal. Jadi bapaknya meninggal, ibunya sedang hamil. Yaitu. <clears throat> Dan ini adalah lebih benar. Ada yang mengatakan setelah Nabi dilahirkan beberapa bulan. Yang benar adalah bapaknya meninggal. Abdullah ini meninggal, Nabi masih di perut ibunya. Dan sebagian ada yang membuat syair-syair itu kadang dilakukan kan, ini untuk mengetahui kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak perlu seperti itu kita cukup belajar ini dicatat kan itu ada barzanji buku mereka barzanji itu barzanji mereka baca itu ketika maulid Nabi cara-cara bid'ah ini ya itu menyebutkan tentang nasab Nabi kemudian juga masa kecil Nabi, kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan secara urut di situ di buku Barzanji. Ya, itu orang namanya Barzanji atau sekitar itu. Ya, sehingga terkenal dengan Barzanji. Itu perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari nasab beliau, kelahiran beliau, kapan, kemudian bagaimana bapaknya, bagaimana ibunya, demikian demikian. <clears throat> masa kecil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapaknya meninggal, Nabi dalam badan masih di di perut ibunya. Kemudian di alahu fi bani saat Kemudian diasuh. istur dia ini disusui, rodoah susuan kan itu. Disusui oleh keluarga Bani Sa'ad. Fardu'athu Halimah Asadiyah. Ini menyusui Nabi SAW namanya perempuan namanya Halimah Asadiyah. Paham? Kama ruwina dzalika bi sanad sahih sebagaimana kami riwayatkan ini Ibnu Katsir belum meriwayatkan dengan syarat yang sahih. Ya demikian. Sungkan <clears throat> oleh Ibn Ishaq di sirahnya. Ini termasuk buku induk e, sirah Ibn Ishaq ini. Muhammad bin Ishaq, sebuah Sirah terkenal. Walaupun dibicarakan ada penguatnya. Ya ini. Benar. Ya ini yang, meng, yang menyusui Nabi adalah Halimah Sa'diyah. ini kenapa disebutkan ya? Kenapa diasuh oleh Halimah Sa'diyah bukan ibunya langsung? Karena itu adalah adat, kebiasaan orang-orang Arab yang ada di ya kebiasaan orang-orang Mekah. Kebiasaan orang Mekah itu apa? Mencari perempuan-perempuan yang menyusui anak-anak mereka. Ya, kenapa seperti itu? Bisa ditulis. Jadi, ya, kenapa Nabi disusui oleh Halimah Sa'diyah di tempat yang bukan di Mekah? Ya, karena disebutkan, ya ini di Hawazin, ya di Hawazin, ya ini perang Hunain itu di situ. Kenapa Nabi SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah yang ada di Hawazin? di ya, daerah sekitar Hunain. Ya. Disebutkan yang pertama adalah ajri fasahatin agar mereka itu pandai berbahasa Arab, langsung asli dari orang-orang Arab asli, tidak tercampur dengan apa bahasa-bahasa asing dan semisalnya. Jadi supaya mereka berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, ya yang benar-benar apa e, murni, yaitu. Ini yang pertama. Jadi kenapa Nabi diasuh oleh Halimah Sa'diyah yang ada di Hawazin? ya kampung Hawazin yang sekitar Hunain yang nanti di tahun yang ke-9 Hijriah Nabi menyerangnya. Karena yang pertama adalah itu untuk belajar bahasa Arab. Yang kedua adalah liajri sihatil hawa. Karena untuk apa? Hawa ini udara yang masih segar, udara yang masih bagus, asli. Jadi yang di pedesaan-pedesaan demikian sebutkan mulai. Ya, misun ar-radha'a mereka mencari Siapa yang mau menyusui? Akhirnya didapatkan demikian. Disebutkan di situ kisahnya waktu itu. <clears throat> Dia yakni Halimah Sa'diyah ini bersama dengan suaminya namanya Haris bin Abdul Uzza. Lahuma apa musinah dia mempunyai apa? Keduanya mempunyai onta yang yang sudah tua. Kemudian karena melihat ontanya sudah tua, lambat, akhirnya orang tidak ada yang yang mau kan itu. Kemudian pas bertemu dengan ibunya Nabi Muhammad SAW, Aminah ini, ditanya, ya tidak punya orang tua, orang sudah meninggal, bapaknya pun sudah meninggal. Ya, jadi sama-sama butuh. Oleh alam demikian disebutkan. Jadi Nabi SAW beliau tidak mempunyai orang tua, sehingga perempuan-perempuan menyusui merasa enggan. Ya, nanti siapa yang bayar atau semisal itu. Kebetulan Halimah Sa'diyah ini juga disebutkan dia tidak terlalu banyak air susunya. Karena dia punya anak juga. Kan itu. Maka ketika dia tidak mendapati anak laki-laki yang akan dia susui, ternyata mendapati Nabi Muhammad SAW yang orang-orang perempuan-perempuan juga merasa enggan karena karena Nabi tidak punya bapak kan itu. Akhirnya bertemulah sama-sama dalam keadaan membutuhkan. Kemudian muncullah di seluruh barokah. Ya Allah jadikan di situ barokah. Ayya Allah fil barokah Allah jadikan di situ barokah. Akhirnya susu yang ada di Halimah saat ini yang sedikit menjadi banyak. Ya. Kemudian juga anaknya yang kekurangan susu asalnya yang terus menangis menjadi tidak menangis lagi. Ini sama-sama Nabi Muhammad demikian juga anak dari Halimah Sa'diyah ini menyusui dari Halimah Sa'diyah dan cukup. Bahkan ontanya dalam keadaan menjadi kuat, surah menjadi berjalan dengan cepat. Ya, demikian disebutkan. Ya, Allah alam. Ini demikian disebutkan di eh, kisah-kisah uh, mereka. Ya, ini Nabi disusui oleh Halimah Asadiyah ini. Sanadnya adalah sahih. Kemudian Nabi pun tinggal atau main tinggal di Hawazin. Tinggal di situ di Bani Sa'ad Nahwan bin Arba Sinin 4 tahun. 4 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Hawazin. Ya. Kemudian disebutkan wasyaqa an fuadi hunak. Kemudian Nabi SAW dibelah dadanya di Hawazin. Kebetulan anaknya dari Halimah ini Melihat kejadian itu, bahwa Nabi Muhammad dibawa oleh seorang laki-laki di belah dadanya kan itu. Akhirnya Halimah pun merasa apa? Merasa takut. Ya demikian. Ya, para dadu ila umi Akhirnya dikembalikan kepada ibunya, kepada Aminah. Jadi Nabi akhirnya dikembalikan ke Mekah lagi. Kenapa? Karena didapati oleh anaknya Halimah ini menyebutkan nama ibunya ini dan itu akhirnya dia takut dikembalikan kepada orang tuanya lagi. Yang masih itu waktu itu Aminah. Paham ini kisahnya demikian. Ya, dikembalikan. Kenapa? Karena Nabi dadanya dibelah dan takut orang kan gitu. Dan ini adalah kejadian yang pertama. Nabi dibelah dadanya yang pertama adalah di umur 4 tahun ini. Ya, kemudian ini untuk apa disebutkan adalah supaya Nabi tidak melakukan kemaksiatan. Kemudian dibelah di waktu yang kedua. Kapan itu? Ketika Nabi saw akan Isra Mi'raj. Ketika akan Isra Mi'raj kan itu, ketika beliau masih di Mekah dua tahun Sebelum dicurahkan itu, Nabi dibelah dadanya untuk membersihkan hati beliau juga. Demikian disebutkan. Kemudian beliau berangkat dengan mereka Jibril ke Masjid Aqsa, kemudian melakukan e, Mi'raj e, ke Muntaha. Menghadap Allah Subhanahu wa taala diberitakan di situ Surat lima waktu. Ya ini. Jadi tahun yang keempat ketika Nabi berumur 4 tahun dikembalikan ke ibunya lagi dengan kejadian tadi. <clears throat> Kemudian fakhrajat bi umur, ibunya Aminah ini pergi ke Madinah menziarahi akwal Ya ini apa? Berarti paman-pamannya ada di Madinah. Fatuhu fiat bi abwa, meninggal ibunya Aminah ini di abwa. Ya, ketika dia dalam keadaan mau kembali ke Mekah sudah sudah menziarahi ya paman ya paman-pamannya dari Aminah ini ada di Madinah mau ke Mekah meninggal dikuburkan di Abwa ya Nabi waktu itu minta kepada Allah untuk menziarahi kuburannya. Allah mengizinkan. Anda pun mintakan ampun tidak boleh. Karena mati dalam badan kafirah. Mengusan. Hmm. Ibunya meninggal umurnya berapa Nabi? Walau minal umur sinin. Wasal ashur. Wasal ayam. Ibunya meninggal ya ketika Nabi umurnya itu adalah 6 tahun 3 bulan 10 hari. Kira-kira demikian. Sebagaimana ya dalam Sahih Muslim. Ya itu. Jadi empat tahun saja, sebulan empat tahun. Dalam saya Muslim empat tahun saja. <clears throat> Sebulan dalam saya Muslim, anak Rasulullah, Suya Rasulullah SAW ketika beliau melewati Abuah ini tempat tadi yang dikuburan ibunya. Dari ila Mekah ketika beliau akan menuju Mekah, ketika Fatku Mekah, istadzana Rabbul. Jadi ini dalam saya Muslim ini sahih. Nabi minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala fi ziyarati qabr ummi. Untuk menziarahi kuburan ibunya. Fa'adinalahu. Allah mengizinkan. Fabaka wa abka man haulahu maka Nabi pun menangis dan membuat nangis orang sekitarnya. Dan bersama dengan Nabi waktu itu alf mukonik bersama dengan Nabi seribu orang dalam keadaan mereka memakai apa? E, ini pelindung kepala dari besi, tameng besi yang ada di kepala itu. Ya itu. Benar disebutkan ya, malam <clears throat> matat umuhu, ibunya meninggal ya, malam matat umuhu, ketika meninggal ibunya <clears throat> Ya, tadi Nabi meninggal ya. Yang benar ibu Nabi meninggal umurnya berapa ibunya? Ya, ya ini ibunya Nabi meninggal umur Nabi berapa? 6 tahun selesai sudah. Ya, selesai. Jadi ibunya meninggal <clears throat> Nabi umurnya 6 tahun. Kemudian ketika Nabi ya ditinggal oleh ibunya, berarti yatim piatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan yatim ketika belum lahir. Lahir Nabi itu yatim dalam yatim. Umur 6 tahun yatim piatu. Kemudian siapa yang mengasuh? Falamma matat ummuhu hadonathu umu Aiman. Yang mengasuh adalah umu Aiman. Ya. Wa ya maulatuhu. Warasaha min abihi. Ini adalah budak perempuan yang dia dapatkan dari bapaknya. Ya umu Aiman ini. Wa kafalau jaduh Abdul Muthalib. Yang mengurusnya adalah siapa? Abdul Muthalib. Yang mengasuh tadi adalah aiman, itu adalah budak perempuan dimiliki oleh bapaknya, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang menanggungnya adalah kakek Nabi Abdul Muthalib. Yatim piatu Nabi umur 6 tahun yatim piatu. Para membalagha Rasulullah bin umur zaman Samani sini ketika Nabi umurnya 8 tahun, tubuhnya jatuh. Kakeknya meninggal Abdul Muthalib ini umur 8 tahun. Fausabila amihi Abi Thalib. Kemudian mewasiatkan kepada paman Nabi yaitu Abu Thalib. Yang yang mewasiatkan ya ini Abdul Muthalib. Ya, maka yang mengurusi Abu Thalib ketika umur 8 tahun. Yang dia itu adalah Syakik ini saudara kandungnya bapak Nabi Abdullah. Dia urusi, dia lindungi, ya. Walaupun meninggal dalam keadaan kafir. <clears throat> ya demikian. Kemudian disebutkan mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama dengan Abu Thalib ya keluar bersama dengan pamannya ini menuju Syam menuju Suriah sekarang di Palestina sekitar itu untuk melakukan tijarah jual beli Ibnu Sinta asal umurnya 12 tahun sudah beliau bekerja sebagai pedagang. Ya, kemudian disebutkan <clears throat> berikutnya Nabi pun bersama dengan rombongan-rombongan yang lain. Ya. Kemudian disebutkan juga dalam Sunan At-Tirmidzi, disebutkan dalam dalam sanad yang sahih di Sunan Tirmidzi Jalul Ulum Sikot tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau di ya. Ini tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus sebagai nabi. Tadlili gumamah lahu. Beliau dinaungi oleh burung-burung. Demikian juga syajarah bidiliha pohon itu kalau Nabi berteduh, pohon itu menaungi beliau. Ya, demikian juga tafsir Bukhairah ar-Rahib. Ini Rahib ini seorang pendeta namanya Bukhairah mengabarkan ya bahwa beliau akan menjadi orang yang mulia Ya demikian. Kemudian Nabi SAW melakukan per per perniagaan berdagang dengan Khadijah itu Khuwailid yang kemudian menjadi istri beliau. Ya demikian disebutkan. Kemudian disebutkan pada wajah Rasulullah maka Rasulullah pun menikah dengan Khadijah yang waktu itu sebagai e, orang yang sama-sama melakukan perniagaan dengan Nabi SAW. Ya, ini harta dimiliki oleh Khadijah. Nabi SAW kemudian bekerja padanya. Kemudian akhirnya Nabi pun menikah dengan Khadijah ini. Walau dan umur beliau Komsun wa isruna sana 25 tahun. Nabi menikah umur 25 tahun. Ada pun hadis menyebutkan bahwa Khadijah waktu itu dalam badan sudah menjadi janda. Umurnya adalah 40, hadisnya Ya, tapi itu yang masyhur. Khadijah umurnya 40 tahun, lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi Dari situ Nabi mempunyai keturunan ya yang kemudian mempunyai keturunan yang dikenal dengan Ahlul Bait seperti Fatimah, Demikian juga yang lainnya. Berat beragam. Ya, insyaallah demikian dulu kita membaca baru gitu